menghadap Allah Rabbul Alamin pada hari yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak yang kita kumpulkan kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim yaitu hati yang bertauhid dan hati yang tenang di atas sunnah serta hati yang terbebas dari perbuatan bid'ah. Ikhwan Fidin Rahimani wa Rahimakumullah Pendengar Radio Raja dimanapun anda berada Ketahuilah Dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hati kita menjadi tenang Hati kita menjadi tentram hati kita menjadi damai, di mana ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian diburu oleh orang karena mereka memang sangat membutuhkannya. Dan ketika mereka memburu, tidak sedikit mereka yang terjerumus kepada fata morgana yang mereka anggap sebuah ketentraman, kedamaian dan ketenangan namun pada hakikatnya adalah ketenangan yang sesaat ketentraman sesaat, kedamaian yang sebentar, dan kembali dia berada dalam kegundahan. Waliyahubillah. Tidak ada kedamaian dan ketenangan abadi kecuali kita ingat kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillah tatmainnul qulub." Ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. واذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون Maka ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, maka akan aku ingat kalian dan janganlah kalian kufur. Bersyukurlah janganlah kalian kufur. Pendengar rojak dimanapun anda berada, kita diberi kenikmatan yang sangat banyak oleh Allah yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka wajib untuk bersyukur yaitu dengan berzikir kepada Allah di antaranya. Ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah ketika dalam keadaan senang, maka Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kalian dalam keadaan sedih ketika kalian dalam keadaan sedih. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah ketika engkau dalam keadaan senang, maka Allah akan ingat kepada engkau dalam keadaan sedih. Jangan seperti orang-orang musyrik di zaman dahulu. Bahkan lebih parah orang musyrik di zaman sekarang. Kalau musyrik, orang-orang musyrik di zaman dahulu, mereka ingat kepada Allah ketika dalam keadaan sedih. Namun ketika dikeluarkan dari keadaan tersebut, mereka kembali menyekutukan Allah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Ketika mereka berada di atas kapal di atas laut yang diterjang ombak dari kanan dan kiri, diterjang ombak dari depan dan dari belakang. Tidak ada baginya kehidupan. Yang ada adalah keputusasaan akan menjemputnya yaitu kematian. Lalu mereka ingat kepada Allah dengan berdoa dan mengikhlaskan dirinya dalam berdoa kepada Allah. Namun, falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Ketika mereka kami selamatkan sampai ke darat, mereka menyekutukan Allah Rabbul Alamin waliyadzubillah. Namun sebaliknya jemaah sekalian, di zaman sekarang ketika orang mengalami kesedihan, ketika orang mengalami kesulitan, mereka datang kepada selain Allah, datang kepada dukun, datang kepada para paranormal, datang kepada siapa saja selain Allah yang yang ia anggap dan ia yakini bisa melepaskan kesulitan itu. Kemudian setelah mereka lepas dari kesulitan, setelah mereka lepas dari persoalan hidup yang ia hadapi, dia merasa berhutang budi kepada dukun, kepada paranormal, kepada apa saja selain Allah. Kemudian dia datang lagi untuk melakukan kesyirikan. Waliyahudzubillah. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senjatai diri kita. Perkuat diri kita dengan apa? Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Membersihkan hati kita. Menjaga jiwa kita ini dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah. Di antaranya adalah azkarul mas azkarus sabah wal masa, zikir di pagi hari dan di petang hari.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 wa taala apa keutamaan-keutamaannya walhamdulillah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk selanjutnya setelah kita membaca ayat kursi kita membaca suratul ikhlas yaitu qul huwallahu ahad dengan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس minal jinnati wan nas kita baca tiga kali di pagi hari dan di sore hari Adapun surat Al-Ikhlas disebutkan di dalam beberapa hadis tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu taala anha أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بي قل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه أخرجه البخاري ومسلم dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang dalam sebuah peperangan dan dia membaca untuk teman-temannya ketika dia sholat yaitu mengakhiri bacaan dengan membaca Qul huwallahu ahad ketika sariyah yaitu sekelompok atau beberapa orang pasukan perang mereka kembali kemudian mereka menyebutkan menyebutkan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang seorang yang membaca surat Al-Ikhlas ketika sholat bersama teman-temannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tanyakan kepadanya untuk apa dia melakukan hal tersebut. Maka teman-temannya bertanya kepada orang tersebut, yaitu orang yang membaca surat Al-Ikhlas, Qul Ahad sampai akhir ketika sholat dan menutup kitab solatnya dengan bacaan itu? Dia menjawab, karena di dalam surat tersebut mengandung sifat-sifat Allah, sifat Ar-Rahman, dan saya sangat suka membacanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Akhbiruhu anna Allah Taala yuhibbuh." Beritahukan kepadanya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena kecintaan orang tersebut membaca surat Al-Ikhlas, kemudian membawa dan menimbulkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini menunjukkan keutamaan surat Al-Ikhlas. Dan juga di dalam hadis yang lain dari Sabit dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qol kana rajulun minal ansar ya ummuhum fi masjid Quba فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى فإما أن تقرأ بها وإما تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم إن, إن أحببتم أحببتم أنا أمكم لذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما حملك على لزوم هذه السورة في كل رقعة قال إني أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة حديث صحيح dalam Sahih Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dari Sabit dari Anas, beliau radhiyallahu taala anhu beliau berkata, adalah seorang laki-laki dari kalangan Ansor menjadi imam bagi kaum muslimin di Masjid Kuba dan dia senantiasa membuka bacaannya yang ia baca untuk orang yang sholat yaitu dengan surat kul huwallahu ahad sampai dia selesai dari baca wahad, kemudian membaca surat yang lainnya. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, kemudian dia membaca surat kulullah ahad, setelah membaca surat itu dia menyambung dengan membaca surat yang lainnya. Dan dia membaca hal tersebut pada setiap rokaat. Kemudian temannya mengatakan kepadanya, Fakalu, yaitu engkau telah membuka solat dengan bacaan surat Al-Ikhlas dengan surat ini. Kemudian kamu tidak melihatnya. Bahwa, apa kamu tidak tahu bahwa surat tersebut sehingga kamu membaca surat yang lain. Artinya, membaca surat Qul Huwallahu Ahad sudah cukup. Tujzi'uka hatta taqra'a bil ukhra. Kenapa engkau membaca surat yang lain ditambah dengan yang lain? Ya, fa imma an taqra'a biha wa imma an tad'aha wa taqra'a bi ukhra. Entah engkau membaca surat tersebut yaitu surat Al-Ikhlas atau engkau tidak membacanya dan membaca surat yang lain. Maka orang tersebut mengatakan ma ma'ana bitarikiha aku tidak meninggalkan untuk membaca surat al-ikhlas namun apabila kalian mau aku menjadi imam kalian dengan bacaan itu maka akan aku lakukan seperti itu kalau kami kalau kalian memang tidak suka maka akan aku tinggalkan ya. dan orang-orang tersebut kaum muslimin di saat itu melihat bahwa laki-laki ini termasuk orang yang paling utama di antara mereka dan mereka tidak ingin wa ya ummahum tidak ingin orang lain untuk menjadi imam karena dia orang yang paling utama. Ya sebagaimana dalam hadis ya umun ya umun nas ak, eh, kitab. Ya, yang menjadi imam ketika solat adalah orang yang paling utama bacaannya. Meskipun di sini ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan paling banyak hafalannya, ada yang mengatakan paling paham terhadap Al-Qur'an. Sebagaimana berkata Imam Syafi'i yang paling faham tentang, tentang Al-Quran. Adapun Imam Malik, Imam Muhammad mengatakan yang paling banyak hafalannya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma atahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi datang kepada mereka akhbaruhu al khabar lalu mereka menyampaikan kabar tersebut Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan apa yang diperintah atau apa yang diminta oleh teman-temanmu dan apa yang membawamu untuk senantiasa melazimi atau senantiasa membaca selalu membaca surat al-ikhlas pada setiap rokaat? apa jawaban orang tersebut ini uhibbuha. Sesungguhnya aku sangat mencintai bacaan suratul ikhlas yaitu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya orang ini senantiasa membaca pada setiap rakaat setelah baca suratul Fatihah kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Setelah membaca surat Al-Ikhlas dia membaca surat yang lain. Demikian dia lakukan pada setiap rokaat. Lantas teman-temannya mengatakan, ngapain engkau mengatakan membaca? Kenapa engkau membaca? Ya, surat Al-Ikhlas. Kemudian membaca surat yang lain. Padahal surat Al-Ikhlas sudah cukup. Entah engkau membaca surat Al-Ikhlas, ya, dan itu sudah mencukupi, mencukupimu, atau engkau tidak membacanya dan membaca surat yang lain. Ya, Kemudian ketika khabar tersebut sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Beliau menanyakan, wahai fulan, kenapa apa yang menghalangimu ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk? Apa yang menghalangimu untuk melakukan apa yang diminta, apa yang diperintah oleh teman-temanmu? Wa ma hamaluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli rak'ah dan apa yang membawamu untuk senantiasa melazimi atau senantiasa membaca surat tersebut yaitu surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat. Apa jawaban orang ini? Qala inni uhibbuha. Aku suka aku suka dan aku cinta untuk membacanya. Apa yang dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannata." Cintamu kesukaanmu membaca surat Al-Ikhlas membuat dirimu atau memasukkan dirimu ke dalam surga. Rawahu Tirmidzi dalam Sahih At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Mendengar roja dimanapun anda berada, perhatikan Ketika seseorang membaca surat Al-Ikhlas dengan cinta karena di dalamnya mengandung sifatur Rahman yaitu mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung maka kecintaan orang tersebut ketika membacanya dan Nabi tidak menyalahkannya untuk dibaca pada setiap rokaat ya, maka ini menghasilkan dan mendatangkan cinta Allah Rabbul Alamin. Ikhwan Fiddin rahimani wa Itulah salah satu keutamaan surat Al-Ikhlas. Yaitu kalau kita membacanya dengan rasa cinta kepada surat ini. Karena di dalamnya mengandung sifatur rahman. Maka hal tersebut mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bahwa surat Al-Ikhlas ini di antara keutamaannya adalah seperti kita membaca sepertiga dari Al-Qur'an dalam waktu semalam. Sebagaimana hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabih أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن أخرجه البخاري dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu Beliau berkata Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mampu membaca, bukankah kalian tidak mampu kata beliau? Ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah. Tidakkah tidaklah tidakkah masing-masing kalian tidak mampu untuk membaca Quran sepertiga Quran dalam semalam? Maka sungguh berat atas mereka hal demikian Kemudian mereka mengatakan, Ya Rasulullah, siapa yang mampu untuk melakukan hal tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahul Wahidus Samad, sulusul Quran. Bahwa bacaan yang terdapat di dalamnya Allahul Wahidus Samad yaitu surat Al-Ikhlas itu sama halnya pahalanya dengan kita membaca sepertiga dari Al-Quran. Masya Allah, ini merupakan keutamaan yang sangat besar dan sangat agung yang tidak mampu para sahabat untuk membacanya pada malam hari, yaitu pada satu malam. Karena apa? Karena kalau sahabat dahulu mereka membacanya tidak hanya sekedar membaca, mereka membacanya dengan tadabbur. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam muqaddimahnya, maka ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yajawizun hatta ya'rifa ma'anihinna wa ya'mal wal amala bihinna." Tidaklah seorang di antara kami apabila belajar sepuluh ayat melebihi dari itu sehingga memahami maknanya dan mengamal, mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Maka tidak ada yang mampu kata para sahabat untuk membaca Al-Qur'an sepertiga dari Al-Qur'an dalam waktu semalam. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau memberikan solusi, beliau memberikan tawaran adalah membaca suratul ikhlas itu merupakan sepertiga pahalanya dari membaca Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Ini merupakan keutamaan Al-Quran yang kalau kita mau membacanya mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian pada suatu saat Abu Ayyub Al-Ansari berada dalam sebuah majelis dan beliau mengatakan ala yastati wahadukum an yaquma bi thuluthil qur'ani kullalailah Tidakkah masing-masing kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an setiap malam? Faqalu wa hal yastati'u dzalika ahad? Apakah ada yang mampu untuk melakukan hal tersebut? Qala fa inna qul huwallahu ahad sulusul Qur'an. Kemudian dia mengatakan sesungguhnya bacaan suratul ikhlas qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam Walam wa lam yakul lahu ahad itu pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Kemudian qala فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع Abu أيوب فقال صدق أبو أيوب ya. Kemudian datang Nabi dan mendengar perkataan Abu Ayyub, dia mengatakan benar Abu Ayyub. Ya, hadis ini dikeluarkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Fadailul Quran. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu hendaklah jangan kita tinggalkan kalimat yang sangat sederhana namun mengandung keutamaan yang sangat besar. Di dalamnya mengandung keagungan tentang sifat Ar-Rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qultu sa'qra'u 'alaikum thulutsal Qur'an, ala wa innaha ta'dil thulutsal Qur'an." Aku berkata akan aku bacakan kepada kalian sepertiga Al-Qur'an. Ingat, sesungguhnya dia menyamai sepertiga Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan tinggalkan untuk membaca surat Al-Ikhlas ini pada pagi hari dan juga pada sore hari. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haddatsana Abdullah bin Buraidah an abi annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ini dari An-Nasa'i. Ya. Annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masjid fa idza rajulun yusalli yad'u yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qala biyadihi laqad sa'alahu bismihi al-azam alladhi idha su'ila bihi a'ta wa idha du'iya bihi ajaba sahih dalam sunan An-Nasai dan sahihkan oleh Al-Albani dari Abdullah bin Buraida dari abinya bahwa dia masuk masjid yaitu abinya masuk masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ada seorang yang salat dan dia berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka ya Allah sesungguhnya aku mohon kepada engkau bi anni asyhadu an la ilaha illallah dengan persaksian bahwa aku bersaksi tidak ada sesembahan selain engkau. La ilaha illa anta al-ahadus samad yang maha esa dan bergantung segalanya kepadanya. Alladzi lam yalid wa lam yulad yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Maka apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadih Sungguh demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Laqad sa'alahu bismihil a'zam Dia telah meminta kepada kepada Allah Dengan namanya yang sangat agung Alladhi idha su'ila bihi a'ta Dimana apabila ia diminta Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala diminta dengan nama tersebut Maka dia pasti akan mengabulkannya Pasti memberinya wa idza du'iya bihi dan apabila berdoa dengan nama agung yang agung tersebut ajaba pasti Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya rawahu An-Nasa'i wa Al-Albani. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihus Sunan. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Inilah keagungan dalam surat Al-Ikhlas. Apa yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas Bagaimana maknanya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang maha esa. Di mana lafzul jalala Allah di sini merupakan lafat terkumpul di dalamnya semua nama-nama Allah yang baik di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Dan lafad Allah merupakan lafad terkumpul nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah di dalam satu nama ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Di sini As-Samad para salafus saleh di antara Ibnu Abbas mengatakan As-Samad adalah alladhi yusmidu ilaihi al-khalaiq fi hawaijihim wa masailihim. Makna As-Samad adalah di mana semua makhluk menyandarkan kepadanya semua kebutuhan dan masalahnya yaitu tempat bersandarnya makhluk untuk segala urusannya. Itu disebutkan oleh Ibnu Abbas makna as-samad. Kemudian itu dari Iqrimah dan dari Abi Ali bin Abi Talha dan juga dari Ibnu Abbas mengatakan makna as-samad adalah as-sayyid alladzi qad kamula fi su'dudihi والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته wal halimul قد كمل kamula fi hilmihi الذي wal alimul في علمه، kamula fi ilmihi wal hakimul حكمته. qad kamula fi hikmatihi makna dari as-samad ya kata Abi Talha dari Ibnu Abbas yang tadi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas adalah as-sayyid di mana makna as-sayyid adalah sesuatu yang sudah sempurna yaitu kemuliaannya maknanya as-sayyid Maknanya Allah alladhi qad kamula fi syarafihi yaitu sudah sempurna kemuliaannya. Wal azim dan juga maknanya yang azim yaitu sesuatu yang telah sempurna keagungannya. Wal halim yaitu sesuatu yang sudah sempurna al halim ya yaitu kelembutannya. Wal alim yang sempurna ya al alim yang maha tahu alladzi qad kamula yang telah sempurna ilmunya Al-Hakim yaitu yang bijaksana yang telah sempurna kebijaksanaannya. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ketahuilah kalau kita melihat perbedaan tafsir salafus saleh tafsir sahabat maka ketahuilah perbedaan tafsir yang disebutkan oleh mereka itu adalah ikhtilaf tanawwu yaitu perbedaan tanawwu Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Muqaddimah Tafsir bahwa perbedaan antara sahabat dalam tafsir adalah perbedaan tanawu, ikhtilafut tanawu. Seperti menyebutkan al-khubus ya, makna itu roti tapi ada mengatakan adalah adonan. Maka boleh seorang mengatakan ini apa? Ini roti. Yang satu mengatakan tidak ini adalah adonan. Yang satu mengatakan ini adalah campuran antara tepung dengan telur dengan air. Maka kurang lebih perbedaan para sahabat di dalam tafsir ya adalah seperti itu dan disebutkan perbedaan ikhtilafut tanawwu, perbedaan yang bermacam-macam yang maknanya adalah satu. Ya. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Maka nama-nama yang berbeda-beda ini adalah zatnya satu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Maka kita di dalam memahami Al-Quran, memahami tafsir, dikembalikan kepada pemahaman as-salafus saleh, pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka memang belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perkataan Ibnu Abbas tadi maka ah maka ahad minna maka rajul ahad maka rajul minna idza ta'allama asyra ayat maka rajul minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihin wal amala bihin. Tidaklah seorang di antara kami ketika mempelajari 10 ayat itu lebih ya, sampai dia paham maknanya dan mengamalkannya. Bisa dibuka dalam mukaddimah tafsir Bukathir, beliau bawakan asal tersebut. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, kalau berada di tangan, di tangan kalian tafsirnya Mujahid maka cukuplah karena dia telah belajar dari Ibnu Abbas dan dia telah menghatamkan Al-Quran di tangan Ibnu Abbas sebanyak tiga kali. Dan pernah satu saat dia mengatakan, tidaklah aku berhenti pada setiap ayat, kecuali aku bertanya kepada Ibnu Abbas. Demikian para jemaah. Ikhwan Fiddin Rahimani wa Rahimahullah. Oleh karena itu, tidak bisa kita memahami Al-Quran, ya, dan tidak boleh serta hukumnya haram semata-mata bersandar kepada akal kita. Namun kita kembalikan pemahamannya kepada pemahaman as-salafus soleh. Karena mereka pemahaman mereka lah yang bersih dari noda-noda. Dan dikatakan dalam oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa apa yang dimaksud dengan ilmu adalah al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul Wa maqala sahaba laysa bitamwih. Ilmu adalah firman Allah. Ilmu adalah sabda Nabi dan ilmu adalah perkataan para sahabat. Laisa bitamwih, bukan campur aduk antara hak dan batil. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Allahu samad, Allah adalah tempat bergantung semua makhluk dalam segala urusannya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ay laisa lahu walad wala walid wala sahibah tidaklah dia memiliki kata ibu kasir. dia tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua dan juga tidak memiliki sahibah yaitu tidak memiliki istri Mujahid mengatakan walam yakul lahu kufuan ahad tidak ada baginya kufuan ahad yang menyerupai maknya di sini adalah la sahibata bahwa Allah tidak memiliki istri ya tidak mulai tidak memiliki teman ya badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibatun wa khalaqa kulla syai' dalam surat Al-An'am ayat 101 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi." Apakah ada bagi Allah anak? Dan tidaklah bagi Allah sahibah, yaitu tidaklah bagi Allah sahibah di sini adalah istri wa khalaqa syai' dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Ikhlas ini mengandung nama Allah yang sangat agung. Apabila kita membaca, mudah-mudahan kita bisa menghafalnya, yaitu kita membaca dengan doa sebagaimana ketika ada orang yang sholat di masjid kemudian dia membaca Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka apa kata Nabi? Kalau dia minta dengan nama itu, dia telah minta dengan nama yang sangat agung. Dan kalau dia minta dengan nama itu, maka Allah pasti akan memberinya. Dan kalau dia berdoa dengan nama itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Tidak sebagaimana orang-orang Nasoro, mereka menjadikan Allah anak. Mengatakan bahwa Allah punya anak sebagaimana terdapat dalam surat Maryam ayat 88 sampai 95. Wa qalu takhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda. Ini sungguh Allah Subhanahu wa taala dia marah kepada orang-orang yang menjadikan untuk Allah anak. Mereka berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda sungguh kalian telah datang membawa sesuatu yang sangat besar. Ya, sesuatu yang sangat agung. Artinya ini perkara besar menjadikan Allah punya anak, perkara yang benar-benar terhina. Ya, takadus samawatu yatafattarna minhu wa ardu wa takhirul jibalu hadda. Ya. Dengan ucapan itu, dengan dengan ucapan bahwa Allah dikatakan punya anak, hampir-hampir langit itu pecah dan bumi itu pecah serta gunung-gunung itu terbang. Anda'au rahmani walada karena mereka menyeru bahwa Allah punya anak. Wa ma yanbaghi rahmani an yattakhidha walada. Maka tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala dia memiliki anak. Ikhwan din Rahimani wa Rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, maka sebaliknya, ketika seorang berdoa dengan doa tersebut, maka doanya dikabulkan. Ketika orang minta dengan doa tersebut, maka permintaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang cinta untuk membaca ayat tersebut, yaitu surat Al-Ikhlas, maka mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbuka iyyah ya, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Bahwa kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas tersebut membuat engkau masuk surga. Dan ketika orang mengatakan, seorang mengatakan kepada teman-temannya, bahwa dia membaca surat Al-Ikhlas karena mengandung sifat-sifat Allah dan dia mengatakan aku cinta membacanya, beritahukan kepadanya, akhbiru Allah taala yuhibbuh. Beritahukan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Maka dengan membaca surat Al-Ikhlas di antara keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis ini, pertama, ya, dia mendatangkan kecintaan Allah. Yang kedua, membuat dia masuk ke dalam surga. Yang ketiga adalah membaca suratul al-ikhlas kalau dia ngerti dengan ilmu dengan hadis ini ada seperti membaca sepertiga dari Al-Qur'an. Dan yang keempat adalah kalau dia berdoa dengan membaca surat Al-Ikhlas, maka orang tersebut doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan Fiddin, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Kalau Anda sekarang lagi berada di perjalanan, di atas mobil, di atas motor, maka jangan lupa gerakan bibir kita untuk membaca suratul ikhlas. Membaca surat Qul a'udzu birabbil falak, membaca surat Qul a'udzu birabbin nas. Bacalah tiga kali masing-masing dari ayat dari surat ini. Di pagi hari dan di sore hari. Semampu kita untuk membaca dari zikir petang dan zikir pagi hari. Jangan sampai kita meninggalkannya. Sehingga kita mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada, kepada kita. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Ya. Ta'arraf ilallah fil rakha, ya'rifka fis syiddah. Ingatlah kepada Allah ketika dalam keadaan senang, maka Allah akan ingat kepadamu ketika kamu dalam keadaan sedih. Ihfazillah yahfadka, jagalah Allah. Di antaranya dengan kita membaca wirid pagi dan petang, di antara wirid baca ayat kursi dan membaca tiga surat tadi. Maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dan selebihnya selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Ah Al-Fadil Ihsan hafizahullah taala. Tafadhal. Saya pendengar yang Allah Subhanahu wa taala demikian pembahasan atau penjelasan yang disampaikan oleh Al Ustaz Mahfud dari syarah doa pagi petang dan penjelasan secara gamblang tentang surat ikhlas yang subhanallah memiliki banyak faedah dan banyak ilmu yang terkandung di dalamnya. Kemudian kami berikan kesempatan bagi para pendengar untuk sesi selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa tanyakan di 021 7073 6543. Taip, kita angkat yang pertama. Taip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taip, ada pertanyaan dari uh, pendengar kita Ustaz Uh, tadi hanya Ustaz hanya menerangkan keutamaan al-ikhlas pada bacaan sholat seperti membaca sepertiga bagian Al-Quran menghendaskan hadis atau riwayat mana yang menyatakan bahwa Rasul menganjurkan kita untuk membacanya khusus pada pagi dan petang? Dan adakah hadis yang menerangkan keutamaannya bila membacanya khusus pada pagi petang tersebut? Jazakallah khair. Hmm. Ya, baik. Dari pendengar kita di Rawamangun. Hmm. Dalam hadis ya disebutkan dan hadisnya dari Abdullah bin Khubaib radhiyallahu taala anha bahwa disebutkan man qalaha thalatha marrat hina yusbiha wa hina yumsi kafathu min kulli syai. Barang siapa membacanya ya tiga kali yaitu membaca hal tersebut yang di atas tadi surat Al-Ikhlas, kemudian uh, surat al falak dan surat An-Nas ya di waktu pagi dan petang maka cukuplah baginya dari segala sesuatu ya. Ini hadis dari Abdullah bin bin Khubaib radhiyallahu taala anhu. Demikian. Ya, hadisnya sahih ya. Ya, ya, bagi pendengar yang mungkin ingin melihat lebih jelas hadisnya bisa merujuk kepada kitab hadis ya. Ya. ya, ya dikeluarkan oleh Abu Dawud ya dalam uh, Sunan Abu Dawud ya pada juz keempat nomor 322 ya dan juga nomor 5082 dan juga Sunan At-Tirmidzi dengan nomor 3575 ya baik demikian ya kita angkat kembali dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan dari pendengar kita apakah diperbolehkan membaca lebih dari satu surat dalam membaca setelah membaca surat al-fatihah apakah boleh iya. memboleh iya ya, kenapa tidak boleh ya tadi Nabi saw ya ketika sahabat tersebut membaca Ah, Al-Fatihah habis Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian teman-teman yang lain bilang cukup bagimu untuk baca Qul huwallahu ahad ya. Atau gak usah baca itu baca yang lain. Kenapa harus baca itu kemudian baca yang lain? Maka hal ini sampailah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disuruh bertanya, coba tanya kenapa dia melakukan hal seperti itu. Ya, maka para sahabat bertanya karena di dalamnya mengandung sifat Allah yang agung dan aku suka kata sahabat tersebut. Lalu apa kata Nabi? Beritahukan kepadanya annallaha ta'ala yuhibbuhu dan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ini menunjukkan bolehnya kita membaca lebih dari satu surat. Ya, demikian. Tapi Ustaz, ada pertanyaan dari Ummu Novel di Bintaro. Ustaz, hmm. apakah sama pahala orang yang sholat khusyuk dengan orang yang sholatnya tidak khusyuk? Hmm. Dan apakah zikir pagi dan petang dapat menghilangkan atau memudahkan urusan kita Ustaz? Jazakallah khair. Ya. ya. jelas tidak sama. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khusyuk. Ya. Uh, apa namanya? Sungguh tidak tidak sama antara orang yang tidak khusyuk dengan yang khusyuk, ya. Karena dikatakan sungguh beriman, eh, sungguh beruntung orang-orang yang sholatnya khusyuk. Ya. Dan khusyuk ini sangat berat. Ya. Eh, sholat ini sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makna khusyuk adalah uh, di samping maknanya takut kepada Allah, juga kita sholatnya konsentrasi, faham dengan apa yang kita baca, ya, faham dengan rukun-rukun sholat yang kita lakukan, faham dengan semuanya. Demikian. Maka tidak sama. Maka yang, yang kedua adalah apakah zikir pagi petang dapat memudahkan urusan kita? Kenapa tidak? Ya. Di antara zikir pagi dan petang ada ya uh, doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu aslih li sya'ni kullahu wa la ila nafsi tarfata ainin. Coba perhatikan di sini. Ya hayyu ya qayyum Wahai zat ya hayyu ya qayyum yang maha hidup dan maha berdiri sendiri Ya. Ah, ya, ya. ya, Birahmatika astagif dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Ya. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah semua urusanku. Coba kita perhatikan. Perbaikilah semua urusanku. Ya, dimakna perbaikilah, mudahkanlah. Ya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin dan jangan engkau bebankan sedikit pun kepadaku meskipun hanya sekejap mata. Nah, di sini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan ya karena kita ini adalah manusia lemah jangan menyombongkan diri kita bisa bergerak adalah karunia Allah kita bisa berpikir adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala demikian Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, tadi disebutkan hadis berkenaan dengan salah seorang sahabat yang membaca surat Al-Ikhlas setelah hmm. Eh, membaca surat uh, yang lainnya dan hmm. mendawamkannya saat iya. yeah. apakah kita juga boleh memperlakukan demikian saat yeah. kalau khair yeah. ya kita melihat hadis ini apakah ini khusus ya Ya padanya tidak ada keterangan ya tidak ada keterangan dan disebutkan dalam kaidah usul ya takhirul bayan fi waktil hajah la yajuz mengakhiri keterangan pada waktu yang diperlukan maka tidak tidak benar ya dan apakah ada di situ uh, apa namanya khususan untuk ini dari pemerintahan khusus maka sampai sekarang saya tidak mendapatkannya maka kita kembali kepada apa ikrar ya, takrir Nabi SAW yaitu uh, pengakuan Nabi terhadap sahabat tersebut sebab kalau salah tidak mungkin ya beliau diamkan pasti itu di diberitahu demikian. Baik, uh, kembali dari pesan singkat berkenan dengan zikir pagi petang uh, ya ada pertanyaan apakah bacaan al-ma'furat yang uh, banyak diamalkan, terutama di kalangan Hizbiyun, apakah sama dengan zikir pagi petang dan salis? Yang pernah saya dapatkan itu, sebagian ada yang sama, sebagian tidak. Namun memang uh, disebutkan di situ tidak dicantumkan dari mana sumber-sumber yang diambil, ya. Sehingga kita ini biasakan kepada kaum muslimin untuk memberikan sesuatu bacaan itu adalah sebutkan sumber-sumbernya sehingga membuat orang yang membacanya tenang dengan adanya sumber itu meskipun barangkali orang yang membaca sumbernya tidak paham ya namun demi amanat ilmiah maka sebutkan sehingga apa sehingga memberikan ketenangan bagi yang baca dan tentu saja anak yang namanya amanah ilmiah itu harus jujur ya ya kalau kita memang ketika menyebutkan sumbernya ternyata Eh, terkoreksi oleh para ulama yang memiliki kapasitas kapasitas dalam hal ini bahwa itu doif misalkan maka kita jangan mengerjakannya kita tinggalkan kemudian kalau kita tidak tahu ya namanya kita tidak, tidak tidak tahu ya kita bertanya dulu kepada yang lain dan alhamdulillah ada hisnul muslim ya ya hisnul muslim yang ditulis oleh uh, Syekh Said Dr. Said bin Ali bin Auf Al-Qahtani yang ini merupakan kitab zikir pagi petang yang uh, banyak direkomendasi oleh para ulama dan beliau sebutkan dari mana eh, sumber-sumber uh, yang diambil. Ya. Demikian. Walillahilham. Baik. Kembali dari pesan singkat, Ustaz, bagaimanakah kiat-kiat agar kita dapat beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian apakah dosa kesyirikan dapat dimaafkan Allah? Jazakallahu khair. Ya. Memang keikhlasan merupakan perkara yang sangat-sangat berat dan sangat-sangat sulit untuk mencapainya dan kita memang harus berusaha dan mencoba untuk mencapainya. Sofyan Ats-Tsauri beliau mengatakan yang dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulumul Hikam ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat pada diriku dibandingkan dengan niat dengan niatku itu karena dia senantiasa ber, berbolak-balik ya tataqallabu alayya sekarang kita bisa ikhlas nanti kita tidak ya namun <clears throat> ketika uh, kita tidak boleh meninggalkan amal perbuatan karena takut ria sebagaimana Fudail bin Iyad mengatakan meninggalkan amal karena takut tidak ikhlas karena takut ria maka itu juga termasuk termasuk ria maka jangan kita meninggalkan amal karena takut ria ya maka di, di antaranya bagaimana caranya sebagaimana di antara salafus soleh ketika mengerjakan sholat sunnah adapun sholat wajib nggak boleh takut riak kemudian nggak mau ke masjid datang ke masjid Adapun sholat sunnah, nah itu silahkan mungkin bersembunyi atau di mana, ya. Dan ini untuk menjaga keikhlasan kita. Dan ketika datang ketidakikhlasan dalam hati, maka jangan dibiarkan kita lawan. Dan Syekh Muhammad bin Salih beliau menjelaskan dalam kitabnya al qolul Mufid ala Kitab Tauhid keadaan orang yang terserang oleh ria ini berada pada berapa keadaan? Yang pertama, dari awal dia sudah tidak ikhlas. Nah, maka inilah kalau sudah dari awal sudah diniatkan tidak ikhlas, ini bisa terjerumus kepada uh, kemunafikan, ya. Dan bisa kepada kekufuran. Dari pertama sudah bukan karena Allah dia sholat, karena yang lain. Setiap dia menjalankan dari seperti itu. Kemudian yang kedua, keadaannya adalah dia di tengah-tengah menjalankan ibadah, datanglah yang namanya riak Ya, maka hal seperti ini ada dua keadaan. Kalau dia melakukan ibadah yang bersambung seperti sholat, ya, kemudian datanglah riak di tengah-tengah atau di di rokaat kedua, sementara rokaat pertama dia ikhlas, maka kalau dia melawannya, ya, dengan minta ampun kepada Allah, insya Allah tidak tidak akan berdosa dan tidak akan merusak solatnya yang pertama dan yang kedua. Namun kalau dia tidak mau melawannya, maka ini akan merusak solatnya di rokaat pertama dan rokaat kedua. Kenapa? Karena solat merupakan amal yang bersambung. Ya. Namun kalau orang itu melakukan amal yang tidak bersambung seperti sodakoh, misalkan dia sodakoh hari ini ikhlas dengan 5 juta untuk masjid, kok ternyata banyak orang yang memuji, kemudian besoknya dia melebihi sodakohnya. 10 juta barangkali yang muji lebih banyak. Ya ternyata apa? Tidak demikian ya. Dan ini yang sodakoh 5 juta itu yang kemarin ikhlas, dia tetap mendapatkan pahala. Adapun yang kedua yang tidak ikhlas itu yang tidak mendapatkan pahala dan mendapatkan dosa. Sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ala kitab tauhid. Demikian, Allah wa a'lam. Tapi Ustaz, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi uh, eh, ada yang uh, <clears throat> minta di, diulang kembali saat Apa nih doa yang tadi supaya bisa di, oh, dibaca saya, saya Abbas di Bogor. Ustaz. Iya, saya baca pelan-pelan. Kemudian kalau perlu itu disiapkan catatannya iya. ya. Uh, <clears throat> yaitu doa seorang sahabat ketika sol habis sholat ya dia berdoa atau faidahun sholli yad'u ketika dia sholat dia berdoa Allahumma inni as'aluka dia ketika dibaca dibaca waktu ruku apa waktu sujud ini boleh ya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu alla ilaha illa anta Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu alla ilaha illa anta الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سيقولان اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد walam yakun lahu ahad. Ya. Yang artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, Al-Ahadus Samad, Maha Esa dan tempat bergantung semua makhluk kepadanya alladhi lam yalid di mana dia tidak beranak walam yulad dan tidak pula diperanakkan walam yakun lahu kufuwan ahad dan tidak pula baginya sesuatu yang sama dan ditafsirkan oleh Mujahid, oleh Ibnu Abbas adalah oleh Mujahid adalah as-sahibah yaitu tidak punya istri demikian. Taip. Jadi setelah membaca lafaz tadi bisa kita melanjutkan dengan dua apa yang kita inginkan sudah. Iya, betul. Taip. Jadi kita bisa berdoa apa saja ketika sujud, hmm. ketika dan doa e, kalau kita bisa mengambil dari doa-doa yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama. Demikian. Taip. Iya berkenaan dengan pembacaan doa pagi dan petang. Saat ada beberapa pertanyaan yang se yang sama. Apakah e, diperbolehkan membacanya sambil tiduran atau perlu juga ada adab-adab khusus tentang membaca doa ini saja. Ya, ya. Memang kita dalam berdoa itu ada adab adab ya. Di antaranya menghadap kiblat dalam keadaan suci. Kita menyebut nama Allah seperti Nabi saw. Beliau ketika ada orang mengucapkan salam, ya, beliau tidak langsung menjawab, namun beliau tayamum, ya dengan apa namanya menempelkan tangan di dinding. Nah, ini dalil dipakai oleh para ulama bolehnya bertajamum dengan dinding, ya tidak hanya dengan tanah saja. Kemudian baru beliau menjawab salam. Ini menunjuk apa? Kenapa beliau kata begitu? Beliau mengatakan, aku tidak ingin menyebut nama Allah kecuali aku dalam keadaan suci. Demikian. Nah kemudian dalam keadaan suci, kemudian menghadap kiblat, kemudian dengan khusyuk, ya berdoa dengan mengangkat tangan. Caranya adalah mengangkat tangan ya sebagaimana disebutkan oleh uh, Syekh uh, Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam Fiqh Al-Adiyah wal Adhkar ya menukil perkataan dari Zaid Bakar Abu Zaid Syekh Bakar Abu Zaid ya dan diambil dari dalil-dalil yang ada dari hadis yang ada yaitu dengan mengumpulkan kedua telapak tangan ya sejajar dengan dada ya kemudian entah perut telapak tangan kita menghadap ke langit dan punggungnya menghadap ke bumi. Atau yang kedua, perut menghadap ke kita dan punggung telapak tangan menghadap ke kiblat. Ya. Nah sekarang apakah boleh nggak dibaca dalam keadaan berdiri telentang? Ya, kalau kita kembali kepada dalil, alladzina yadhkuruna Allah وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك fakina عذاب النار yaitu orang-orang yang berzikir alladzikrullahi qiyaman dalam keadaan berdiri wa qu'udan dalam keadaan duduk wa ala junubihim dan dalam keadaan berbaring ya boleh-boleh saja ya boleh-boleh saja namun etika yang yang yang baik adalah kita menghadap Allah dalam keadaan duduk, kemudian kita bersimpu dan menghadap kiblat, kemudian kita dalam keadaan suci. Itu jelas lebih utama, ya. Nah, kalau bertanya boleh apa tidak, maka ayat tadi mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udan wa 'ala junubihim. Demikian. Taip. Dari pesan singkat eh, kita angkat kembali saat ada pertanyaan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ada pendengar kita yang ingin diulang kembali tentang keutamaan membaca surat al-ikhlas. Ya. Di antaranya atau sebagainya silakan. Iya, iya. Uh, pertama membaca surat al-ikhlas itu pertama ya mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana uh, Nabi bersabda ketika orang itu ditanya, tanya, kenapa dia melakukan seperti itu? Ya, dia mengatakan Nah, karena di dalam di dalamnya ada mengandung sifat rahman wa ana uhibbuha mengandung sifat-sifat Allah dan aku mensukainya, mencintainya, maka katakan akhbiru kabarkan kepadanya innallaha yuhibbu, innallaha taala yuhibbu bahwa Allah mencintai dia. Jadi kalau kita senang membaca itu, itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ada seorang membaca itu dalam salat, ya, dan senantiasa senantiasa dia baca itu Kemudian dia ditanya kenapa? Karena aku suka. Maka katakanlah hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Bahwa kesukaanmu membacanya membuatmu masuk surga. Ya. Itu. Yang pertama tadi hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim ya, dan yang kedua adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani ya. Kemudian yang ketiga adalah sama halnya dengan membaca sepertiga dari Al-Qur'an, ya. Tapi jangan dipahami hadisnya sohe, ya. Sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Dan juga oleh Imam Muslim. Jangan difahami kemudian nggak mau baca Al-Qur'an cukup mencukupkan dirinya membaca surat Al-Ikhlas saja. Tentu saja ini tidak benar, ya. Sebab kita membaca Al-Quran itu juga dengan tadabur. Bagaimana mungkin kita bisa mentadabur kalau kita tidak baca? Kalau hanya membatasi diri baca Kul huwallahu ahad saja. Ya. Nah, kemudian yang yang selanjutnya yang keempat adalah kalau kita membacanya dalam doa, ya itu membuat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih. Allahu a'lam. Baik uh, kita lihat kembali dari pesan singkat dari Umuh Haikal. Saya berusaha untuk menjalankan syariat Islam ini, tetapi saya sendiri, suami dan anak-anak belum uh, belum mau berhijrah ya. Fan suami dan anak-anaknya belum mau berhijrah. Apakah saya termasuk munafik karena belum bisa meluruskan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah? Ustaz? Ya tidak demikian ibu ya. Kita itu hanya menyampaikan ya, yaitu hidayatul irsyad Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad pemberi petunjuk ke jalan yang lurus. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Apakah ayat ini berlawanan? Tidak. Ya, para ulama mengumpulkan. Yang tadi mengatakan pemberi petunjuk, yang ini tidak bisa memberi petunjuk. Adapun yang pertama namanya hidayatul irsyad, yaitu hidayah yang sifatnya penerangan, yang sifatnya penjelasan. Dan yang kedua adalah hidayatul taufik, yaitu adapun orang tersebut setelah diberikan penjelasan, diberikan pengarahan, diberikan keterangan, ikut atau tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita senantiasa minta kepada Allah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinaba Ya Allah tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan berikan kepada kami kemampuan untuk mengerjakannya dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil dan berikan kemampuan untuk meninggalkannya. Jangan sampai menjadi orang yang sombong ya, yaitu al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong adalah menolak kebenaran. Oh ini karena bukan dari gurunya. Oh ini karena nggak sama dengan saya, maka semuanya sudah di dihabisin, nggak nggak terima semuanya. Nah ini lihat, nah, kalau kita mau belajar, insya Allah kita bisa membedakannya. Demikian. Tapi kembali kita angkat dari pesan singkat yang uh, ada beberapa yang senada. Ya, Bisa bagi-bagi sebagian kaum muslimin akan menjalankan satu ritual yang disebut rebokasan Oh iya iya. Dan dikatakan bahwa dalam rangka uh, tolak bala dan bahwa iya. sesungguhnya Allah menurunkan uh, berbagai macam penyakit sehingga kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dalam jumlah tertentu Ustaz. Iya, iya. Apakah ini benar uh, dan uh, dari mana ritual ini datang Ustaz? Jazakallahu khair. Iya uh, perkara ini bisa mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah sebuah keyakinan, ya, sebuah keyakinan etikot adanya balak yang akan turun pada waktu-waktu tertentu. Maka keyakinan seperti ini tidak hanya tidak boleh kita berdasarkan dengan anggapan katanya dan katanya, maka harus dengan dalil, harus dengan dalil, ya. Untuk kemudian, ya, diyakini kemudian melakukan ritual-ritual tertentu ya, dan mengatakan bahwa uh, ada hal-hal yang bisa menolak bala se seperti minum air dan seterusnya maka ini jelas merupakan perkara yang dilarang ya dan bisa menjerumuskan kepada kesyirikan kalau meyakini bahwa air itu bisa menolak bala ya namun kalau sebagai sebab tolak bala insya Allah tidak sampai kepada kesyirikan namun dosa dosa besar ya karena itu wasilah perantara untuk kepada kesyirikan kemudian untuk membaca tertentu surat al-ikhlas betul surat al-ikhlas tapi dengan bilangan tertentu pada waktu tertentu maka ini perlu dalil karena itu adalah ibadah dan al aslu dalam kaidah dikatakan al aslu fil ibadah al man'u illa ma syuri'ah. ya hukum asal ibadah itu terlarang ya kenapa kecuali yang di yang diperintah. Kenapa hukum ibadah itu terlarang? Ya. Kalau kita maha, paham makna ibadah, maka kita akan mengakuinya. Apa makna ibadah kata Al-Imam Al-Qurtubi? Al-ibadah al-khudu' wa tadallul, yaitu menghinakan diri dan merendahkan diri. Maka kita tidak boleh merendahkan diri dan menghinakan diri kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akal akan menerima kecuali orang yang tidak berakal. Oleh karena itu, kenapa orang-orang musyrik, orang-orang kafir dikatakan tidak berakal? Ya karena mereka tidak mau mengesahkan ibadahnya hanya kepada Allah sehingga dikatakan apa tak tilun? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun? Ya itu. Apa kamu enggak berakal? Sebagaimana penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kenapa orang kafir dikatakan enggak berakal? Padahal mereka seperti orang Jepang, orang Amerika dan mereka yang memiliki akal-akal yang canggih untuk menciptakan sesuatu yang modern tapi dikatakan tidak berakal karena mereka tidak mengesahkan Allah dalam masalah ibadah sehingga dikatakan tidak berakal. Demikian. Taib, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Abu Rizki. Ustaz, uh, karena keterbat keterbatasan waktu ya dan sebagai pekerjaan anak sebagai seorang security sehingga sholat harus bergantian Ustaz. Ya. Dan uh, mengharuskan anak untuk berdoa sambil berjalan apakah ini diperbolehkan Ustaz? Ya, ya Iya. Iya, enggak ada masalah ya. Fattaqullaha mastata'tum. Fattakullaha mastata'tum bertakwalah kepada Allah semampumu. Apalagi memang fungsinya sebagai security. Bahkan sebagian dari ulama ya mereka mengatakan kalau dia security maka dibolehkan dia tidak melakukan sholat berjamaah karena dia harus menjaga sebab kalau dia melakukan sholat berjamaah kemudian akan terjadi sesuatu yang hilang atau pencurian dan maka ini merupakan rukhsah bagi dia. Seperti askar ya. yang di Masjidil Haram ya, di sana. Ya, ya kurang lebih dan hmm. juga berapa tempat kita lihat demikian ya sehingga dibolehkannya. Demikian ya Dan kalau memang bisa melakukan sholat berjamaah, maka jangan tinggalkan dengan alasan pekerjaan security karena memang sangat sayang kita harus banyak meninggalkan ya keutamaan sholat berjamaah. Kalau bisa diatur, diatur ya. Dan kalau sudah tidak berusaha semaksimal mungkin maka fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kepada Allah semampumu yurudullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah menghendaki kemudahan tidak menghendaki kesulitan dalam kaidah fiqih dikatakan al-masyaqqah tajribut taisir, bahwa al-masyaqqah kesulitan itu akan membawakan kepada kemudahan. Indahnya Islam, demikian indahnya Allah tidak menghendaki kita untuk kesulitan, tapi yang dihendakilah kemudahan. Demikian. mungkin satu pesan singkat terakhir kita iya. angkat. Yeah. Uh, Ustaz memiliki uh, bapak angkat seorang dukun dan dia telah membawa anak ke dalam kesyirikan. Hmm. kasih sikap kita kepada uh, beliau? Apakah kita boleh memutuskan hubungan persaudaraan atau kita tetap berbakti kepadanya? Jazakallah khair. Iya. Iya, ini musibah besar ya. Uh, apa namanya? Uh, bagaimana Nabi bersabda kullu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayudasironihi ayumajisanihi. Setiap yang lahir itu dalam keadaan suci. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, ini ya orang lain ya ayah angkat dan memang yang namanya ayah angkat tetap tidak boleh dikatakan sebagai seperti ayah ya. Maka yang yang harus dilakukan tetap hubungan e, karena Anda sudah dipelihara dengan kasih sayang ya maka la yashkurullah man la nas. Tidak bersyukur kepada Allah dan tidak tidak berterima kasih kepada kepada manusia. Bagaimana berterima kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib, Ya. Dan kalau anda sudah menyadari bahwa itu salah, segera tinggalkan perbuatan itu. Dan yang perlu dilakukan kepada orang tua angkat adalah memberikan nasihat, memberikan masukan, dan mendoakan dengan hidayah kepada Allah mendoakan dengan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mau kembali. Karena bagaimanapun dia telah berjasa dan Nabi pun juga tidak melupakan jasa Abu Thalib sementara dia adalah kafir dan upaya yang dilakukan adalah mengislamkan Abu Thalib ya dan Allah Subhanahu wa taala dengan sebagaimana disebut al furi 40 tahun dalam Al-Qur'an Maktum membantu Nabi SAW dalam dakwah beliau tapi tetap berada dalam kekufuran dan mendapatkan salah seorang orang orang satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu khususiah hanya dia saja dan diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan karena itu bagaimana jalannya? Yaitu antum tinggalkan perbuatan pendukunan dan kemudian bertobatlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kemudian nasihati orang tua tersebut. Demikian. Tapi Ustaz, mungkin uh, untuk menutupi kajian kita sore hari ini, ya. kesimpulan akhir dari kajian yang kita bahas, atau Ya, ya. Baiklah, kesimpulan akhir dari kajian ini, jangan lupa kita membaca zikir pagi dan petang semampu kita. Semampu kita. Sekarang kalau belum baca, ayat kursi baca, surat Al-Ikhlas baca, Al-Falak baca, surat An-Nas. Ya. Kemudian ditambah lagi, ditambah lagi sampai kita benar-benar bisa membaca sebanyak mungkin doa-doa, zikir-zikir yang ada di pagi di pagi hari dan di sore hari. Ya. Kemudian yang kedua keutamaan surat Al-Ikhlas tadi saya sambung kembali. Yang pertama mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala bagi pembacanya yang mencintai bacaan tersebut. Yang kedua e, membuat pembacanya yang mencintai masuk surga Ya. Yang ketiga adalah membacanya seperti membaca sepertiga dari Al-Quran. Yang keempat bagi siapa yang berdoa dengan bacaan itu maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima bolehnya kita membaca surat Al-Ikhlas kemudian disambung dengan surat lain pada sholat pada setiap rokaat yang dilakukan oleh orang tadi dan ini eh, al-ibrah bi umul lafadz la bi khusus sabab ya ibrah dalam keumuman lafaz bukan karena sebab-sebab yang khusus selama tidak ada kekhususan ya dan selama tidak ada kekhususan kita tidak boleh ini barangkali barangkali tidak bisa seperti itu demikian Allah alam bisawab